kali ini kita diberikan nikmat terbesar dalam kehidupan kita di dunia ini yakni keimanan dan keislam sehingga dengan keimanan inilah kita akan mendapatkan nikmat kerja di dalam kehidupan kita setelah dunia Allah ya Rabbal Hari ini sidang tarawih yang berbahagia yang sama-sama mengasihi Allah Ramadan yang kita jalani hari pertama ini memerlukan penjagaan, memerlukan perawatan, memerlukan kehati-hatian di dalam menyelesaikannya sampai hari terakhir. Mengapa demikian? Karena Ramadan adalah sebuah pendidikan latihan dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung Allah syariatkan pada kita semua sebagaimana Allah telah wajibkan kepada orang-orang terdahulu agar Ramadan menjadi sarana, agar Ramadan menjadi kendaraan bagi kita untuk mencapai kedekatan kita dengan Allah, yang takwa. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh diri kita diantaranya adalah persiapan pemikiran. Persiapan pemikiran atau sering disebut dengan fikriah mengharuskan kita mencoba memahami mengapa Allah Subhanahu wa taala memperdayakan kita semua melaksanakan ibadah sholat yang menurut orang-orang di luar Islam kami juga melaksanakan puasa hanya kami menggesernya ke malam hari jadi siang hari mereka makan dari mulai jam 6 sore sampai subuh mereka tidak makan tapi tidak disertai dengan keimanannya tidak disertai dengan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak istibah Rasul tidak istibah sunnah maka mereka tidak mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan kecuali rasa lapar Mengapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjalankan satu ketaatan? Di mana ketaatan ini sangat sederhana, hanya mencoba menggeserkan jadwal makan jadwal minum kita, jadwal kata lain digeser ke malam hari. Rupanya Allah Subhanahu Taala memberikan berbagai macam latihan di dalam. Di antaranya adalah latihan kekanda. Kalau kita bisa menahan diri dari makan dan minum yang halal, maka pasti kita bisa menghindarkan diri dari yang haram. Betul, Bu Ibu? Makanan yang halal oleh Allah diminta kepada kita berhentikan tahan diri dari makan dan minum hanya beberapa jam saja dari terbit dari sahur dari imsak sampai berbuka sampai impor kalau yang halal-halal saja insya Allah bisa ditingkat. semasa semacam ini oleh Allah dilatihkan selama 30 hari dan berlangsung dari tahun ke tahun. Maka masuk ke dalam persiapan berikutnya selain persiapan pemikiran yakni persiapan maknawi atau persiapan spiritual kita, rohaninya kita. Karena dalam diri kita terdapat satu unsur yang disebut dengan ruh atau arwah dia memiliki kecenderungan senang kepada sang pencipta ruh sendiri. Kita sadar jasad kita berasal dari dunia, dari bumi, dari tanah liat. Sedangkan arwah kita berasal dari langit, dari Allah SWT, dari penciptaan nur Allah. Masing-masing memiliki kecenderungan. Kecenderungan visi kita adalah ke ke dunia masyarakat liat. Sedangkan kecenderungan arwah ini adalah kepada sang pencipta. Maka persiapan mana yang ini mengatakan kita pada pemikiran Ibu-ibu, adik-adik, pemuda-pemudi pulang dari sekolah di siang hari Kebetulan suasana ah, suhu yang sangat panas Membuat ringan kita bersucuran sampai panitia tadi memberikan promosi surga bagi yang ikhlas beramal pulang ke rumah di rumah ada kulkas dibuka ada air dingin Rilokap siang hari itu kita minumnya Padahal tidak ada satu mata pun yang melihat Maukah kita mencoba satu tetes saja Diminum Tentu keimanan dan ikhlasan kita Tidak membedakan itu Maka meskipun tidak ada orang yang melihat Maka meskipun Allah setelah itu tetapi keimanan, spiritualitas, yang mengatakan jangan diminum. Karena Rasulullah menjelaskan kepada kita puluh amal itu ada lalu bahwa seluruh jenis amalan kita anak cucu Adam untuk kita semua untuk anak cucu Adam berapa baginya kata Allah ilah saum kecuali saum Inilah ini sesungguhnya kita asal untukku. Jadi ketaatan kepada Allah yang kita laksanakan dari hari ke hari hingga hari akhir sahur Ramadan nanti itu spesial untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anana kata Allah dan akulah yang akan memberikan balasan. Betapa tidak seorang yang memungkinkan melaksanakan makan dan minum dan lain-lain yang bapak di siang hari itu kalau Selanjutnya persiapan jasmani yang harus kita betul-betul perhatikan. Diperlukan sedikit peregangan, stressing atau olahraga ringan setelah kita melaksanakan saat sahur agar persediaan mencari nafkah, bekerja, mengajar, dan lain lain sebagainya memerlukan ketahanan fisik. Mencerminkan kaum muslimin memiliki strategi pelatihan, strategi perawatan, strategi manajemen kesehatan yang seimbang dengan ibadah, dengan pemikiran. Maka tidak salah kalau Rasulullah memberikan penjelasan sumu tasiru. Saulah kalian maka kalian akan sehat sehat saudaranya dengan gembira, sehat saudaranya dengan berani, sehat saudaranya dengan sehat, gembira, berani, kuat. Sedangkan sakit itu saudaranya dengan sedih, sakit saudaranya dengan takut, sakit saudaranya dengan lemah. Ketika kita melaksanakan ibadah sahur, banyak sekali penyakit-penyakit potensial kita, kegemukan, asam urat, kolesterol, semuanya sembuh dengan sahur. Subhanallah. Kemudian yang terakhir adalah persiapan amaliyah, yakni persiapan finansial. Kalau tadi disebutkan berlomba-lomba dalam berinfak untuk membangun rumah Allah ini, maka subhanallah, ibu-ibu Allah tidak pelit dengan pahala berbeda dengan kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan di rumah Allah itu ditanamkan satu prinsip tauhidullah. Hari ini kita mendengar banyak sekali berita tentang Palestina. Di sana ada satu rumah Allah, baik rumah Maqdis. Hampir lima ribu tahun berturut-turut rumah Allah yang kawasan ini dipersengketakan Padahal Allah sudah berjanji Allah akan mengusahakannya kepada tauhidullah. Oleh saja Israel itu menguasai Palestina dan Masjidil Aqsa asal dia menganut tauhidullah. Kalau muslim tidak akan marah seperti Namun berukanya seluruh pengikut nabi-nabi dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya banyak menyimpang sehingga Allah merasa perlu keturunan Nabi Ismail alaihissalam yakni Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsipnya hanya satu tauhid. Tauhid ini adalah sebuah ketaatan, sebuah keridoan dari para allah itu untuk hanya menjadikan rumah Allah sebagai tempat dipuja Allah Subhanahu Wa Taala dilaksanakan seluruh ketentuan dan syariat dia. Maka salah satunya ketika seseorang menyumbangkan hartanya, mengeluarkan sebagian karunia Allah yang direzekikan kepadanya, maka betapa merasa senangnya Allah dengan catatan tadi disebutkan yang paling penting ikhlas. Tentu masalah besar kecil itu nomor satu. Ya, jadi yang utama itu ikhlas. Masalah besar kecil nomor satu. Begitu ya bukan nomor satu hilang tetapi itu nomor dua ya tidak itu yang paling penting yang utama adalah keikhlasan karena di dalam keikhlasan itu terdapat pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala Bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia sidang tarawih mudah-mudahan persiapan-persiapan ini mengantarkan kita kepada kondisi kokoh kondisi stabil baik kita ataupun pemikiran kita ataupun akal kita keluar dari kajian Ramadan keluar dari pendidikan pelatihan Ramadan selama 30 hari kita harus menjadi insan paripurna insan baru jasad baru yang memiliki berbagai macam kedekatan dengan Allah karena yang memiliki berbagai macam kelayakan untuk akhir sebagai manusia baik Bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, rupanya demikian kuliah tarawih pada kali ini mudah-mudahan dari doa-doa yang kita lakukan di dalam sholat tarawih kali ini menjadikan kita diterima oleh Allah. Mansur Ramadan iman yang waktu sabar, Gubi Allahu ma'akadah ma'indah Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur kita panjatkan kepada Allah Di tengah kesibukan kerja kita Kita berhenti sejenak Untuk mencoba Melakukan introspeksi Melakukan perenungan Melakukan penghentian Agar supaya terjadi refresh terjadi penyegaran ulang yang diperlukan bagi jiwa kita karena sebuah spiritualitas sebuah ruhani di dalam diri seseorang itu mengalami kusam mengalami masa lusur mengalami proses pendakilan kegiatan berhenti sejenak dalam pelaksanaan ketaatan kepada Allah dalam bentuk sholat zuhur seperti ini mampu memberikan suplai energi jiwa bagi kita. Energi yang tidak bisa disuplai hanya kecuali dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia hidayah besar bagi kita semua yakni al-Islam sehingga menjadikan diri kita mampu melakukan renewable diperbaharui kembali semangat jiwa kita. Berkaitan dengan hal itu, makna kehadiran kita di dalam ketaatan kepada Allah tidak berbeda dengan kehadiran dan ketaatan kita kepada prosedur kerja yang kita telah pelajari. Subhanallah, Islam sudah kita jalankan maknanya, nilainya dalam kehidupan kerja keseharian kita setiap kita mentaati prosedur yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu keberhasilan besar. Karena kehadiran manusia di muka bumi adalah seperti kehadiran bapak-bapak semua di perusahaan ini, yakni untuk melaksanakan amanat amanat kehidupan seorang ayah yang memiliki sebuah keluarga, anak dan istri